PT Sinar Effendi Murni bekerjasama dengan Denhas Adia Suara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompa Misteri Cepat kemari Wulan yeah!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 Cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kalira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Wah, jauh. Tungtunglah sudah menjauh. Takut itu berapa panas. Tungtunglah ada di mana, Tunggu Tungtunglah berada di dalam kabut. Eh, wajibin semua. Wajibin keluar dari desa. Mak Rompang Diselingi pula tawa penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Ah. Aku berjanji di bukit perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tandu. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Pada kisah yang lalu diceritakan, pada malam hari Ganjar mengunjungi Kinah di rumahnya. Namun sambutan Kinah sangat mengecewakan Ganjar. Bahkan Kinah mengeluarkan kata-kata yang menyesakkan dada. Sikap Kinah itu dibela oleh bapaknya Kijaro dengan alasan bahwa Kinah sedang sakit. Namun bagi Ganjar, Kinah tidak sakit. Bahkan Kinah tampak sehat-sehat saja, sehingga Ganjar terpaksa kembali pulang ke rumahnya. Dia ingin melaporkan kejadian ini kepada bapaknya Kikuta. Apalagi setelah ayah Kinah yang bernama Kijaro juga marah pada Ganjar. Di dalam perjalanan pulang, Ganjar harus melewati bekas kuburan kepala Mak Rompang. Namun tiba-tiba kuburan itu tidak ada. Yang ada hanya sebuah rumah yang besar dan indah. Sedangkan Mak Rompang duduk di muka rumah menanti kedatangan Ganjar. Perkenalan antara Mak Rompang dan Ganjar terjadilah. Bahkan mereka lama berbicara masalah pribadi mereka. Ganjar mulai terpukau. Apalagi Mak Rompang tampak sangat muda dan sangat cantik. Sehingga Ganjar lupa kejadian yang baru saja dialaminya di rumah Kinah. Ah, aneh ya. Ada laki-laki yang mau meninggalkan kamu hanya untuk mengejar gadis lain. Hah, apakah gadis itu cantik? <laughs> Kalau dibilang cantik, ya tidak juga. Kecantikan dari itu sama saja dengan kecantikanku. Atau gadis itu punya kelebihan dari kamu barangkali? Ya, memang ada kelebihannya. Apa? Di tepi bibirnya ada tai lalat. Hanya itu? <laughs> iya. Hanya itu. Wah, apa istimewanya gadis yang bertahi lalat di tepi bibirnya? Aku juga tidak tahu. Tapi kata orang, gadis yang bertahi lalat di tepi bibirnya mempunyai daya tarik tersendiri bagi laki-laki. Ah, bagiku, tidak ada daya tarik apa-apa. Bahkan aku lebih tertarik dengan kecantikan seperti kamu. <laughs> Betul? Betul. Berani sumpah? Kenapa tidak? Uh, uh. Uh, kamu mengantuk? <laughs> Iya. Kamu mau tidur? Ya, aku mau tidur. Kalau Kang Ganjar tidak keberatan, datanglah besok malam kemari. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Uh, iya, baiklah. Besok malam aku akan datang kemari. Aku tunggu. Aku masuk dulu ya. Iya. Cantiknya gadis itu. Baru kali ini aku bertemu dengan gadis cantik itu rompang. Namanya sederhana sekali. bangun sesiang ini, Ganjar? Uh, iya, Abah. Pasti kamu dari rumah Kina tadi malam. Iya. Uh, bagaimana kabar Kijaro? baik ah, baik-baik saja, Abah. Dan bagaimana kabar Kina? Sudah baik dia? Uh, sakitnya bertambah parah, Abah. Bahkan mungkin dia sudah gila sekarang. Gila? Apa maksudmu? Apa Abah tidak tahu? Kalau Kina itu sudah bertambah parah penyakitnya. Dia suka memaki-maki. Dia suka menangis. Bahkan kadang-kadang tertawa sendiri. Ah, Pokoknya tingkah lakunya sudah semakin gila, Abah. Kenapa jadi begitu dia ya? Hah, kita harus tolong dia. Kita harus minta bantuan pada Aki Sangkala. Ah, sudahlah, abah. Untuk apa kita repot-repot menolongnya? Kina akan calon istrimu, Ganjar. Ya, kata orang, Bah. Kalau sakit gila seperti itu, walau sudah sembuh, kadang-kadang suka kambuh penyakitnya, abah. Tapi kita harus hubungi Aki Sangkala. Dan aku yakin Aki Sangkala akan bisa mengobati Kina. Kan saya sudah bilang, Abah. Penyakit seperti itu, walau sudah sembuh, kadang-kadang suka kamu. Dari tadi kamu bicara begitu. Apa maksudmu, Ganjar? Ah, rasanya saya sudah tidak berminat dengan Kina, Abah. Hah? Apa kamu tidak salah bicara begitu, Ganjar? Saya bicara sungguh-sungguh, Abah. Saya sudah melihat keadaan Kina tadi malam. Sakitnya semakin parah. Dan tampaknya dia tidak bisa sembuh lagi seperti semula, Abah. Ah. Jadi apa yang harus aku katakan pada Kijaro nanti? Kalau tiba-tiba kamu berubah pendirian seperti itu. Kenapa Abah jadi bingung? Kan antara saya dan Kina belum ada ikatan apa-apa. Sedangkan orang sudah menjadi suami istri saja. Bisa cerai, Abah? Kamu bicara apa, Ganjar? Uh, uh, maksud saya... Uh, saya tidak mau beristrikan Kina, Abah. Saya tidak mau punya istri orang sakit gila seperti dia. Ah, kamu sudah membuat malu aku, Ganjar. Aku malu pada Kijaro. Karena aku sudah berjanji pada dia dua hari yang lalu bahwa anaknya akan tetap menjadi istrimu kelak. Ah, sekarang batalkan saja, Abah. Saya tidak mau. Ah! Bikin malu kamu ini. Maaf, Abah. Saya benar-benar sudah putuskan bahwa saya bahwa saya tidak mau lagi pada Kina. Ah, terserah kamu lah. Tapi kalau Kijaru marah atas sikapmu ini, jangan kau minta tolong padaku. Kamu hadapi sendiri. Abang marah kepadaku. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak peduli pada Kijaro. Aku tidak peduli dengan perjanjian yang dibuat Abah dengan Kijaro. Yang penting bagiku sekarang ini, gadis cantik yang bernama Rompang itu. Ah, Rompang. Aku yakin bahwa gadis itu akan bisa aku dapatkan. <laughs> Rompang sudah tidak sabar untuk bisa bertemu denganmu nanti malam. Siang ini terasa lamban bagiku.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 merasa lebih nyaman. Apalagi rumah rombang sudah kulihat remang-remang cahaya lampunya. Ah, oh, aneh. Kenapa tiba-tiba jalan ini penuh kabut? Sehingga rumah rompang tampak samar-samar. Hmm, aku sudah sampai di muka rumahnya. Tapi, oh, rompang tidak ada. Dia tidak menungguku malam ini di muka rumahnya. Rompang! Rompang! Rompang! Mungkin Rompang masih tidur. Lebih baik aku masuk saja ke dalam rumahnya. Berhenti. Ah, ah ini pamannya. Oh, wajah pamannya ini serem betul. Mau cari siapa? Hmm, uh, mau bertemu dengan Rompang. Kamu siapa? Uh, saya kawannya. Siapa namamu? Ganjar. Rompang tidak ada. Uh, tetapi saya sudah janji dengan dia. Dia tidak ada di rumah. Uh, kemana dia? Ke rumah Sukra. Sukra? Kalau tidak salah, Sukra itu... Uh, Bekasi Rompang. Uh, iya, iya. Uh, bukankah hubungan Rompang dengannya uh, sudah putus? Itu bukan urusanmu. Uh, maaf, kemarin uh, Rompang bercerita pada... Silakan pergi. Ah, kasar betul pamannya ini. Silakan pergi. Ah, eh, eh, iya, iya. Kenapa banyak sekali kabut di jalan ini? Ah, kabut ini bertambah banyak sehingga rumah rompang sudah tidak kelihatan. aku mendengar suara kereta kuda di belakangku. Hei, kereta kuda itu semakin dekat. Oh, oh, Itu rompang. Rompang! Rompang hanya melirik saja kepadaku. Tapi dia seolah-olah tidak mengenali aku. Apakah dia anggap bahwa tidak pantas dia menegurku karena dia naik kereta kuda. Sedangkan aku jalan kaki. Ah, tapi Rompang tidak akan begitu. Dia gadis yang baik dan ramah.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 Siapa, Kina? Kang Batara. Ah, anakku. Pikiranmu selalu pada Batara. Uh, uh, Abah tidak mendengar bunyi kereta kuda Kang Batara? Ah, tidak ada kereta kuda, Kina. Uh, saya mendengar bunyi kereta kudanya, Abah. Ah, itu hanya perasaanmu saja. Sudah, tidurlah. Angin malam tidak baik untuk kesehatanmu. Uh, Abah, saya benar-benar mendengar suara kereta kuda dari kejauhan. Dan saya yakin bahwa kereta kuda itu adalah kereta kuda Kang Batara. Uh, anakku, kenapa akhirnya kau harus begini, anakku? Nah, Abah, dengar. Bukankah itu suara kereta kuda? Hmm, iya, iya. Uh, <clears throat> sekarang aku mendengar suara kereta kuda di sebelah pantai. Kereta kuda itu akan kemari, Abah. Kereta kuda itu memang akan kemari. Kang Batara, Abah. Kang Batara datang menjemputku. Kang Batara! Hah? Pengendara kereta kuda itu tidak ada tubuhnya. Yang ada hanya kepalanya saja yang tergantung. Kina! Kina! Jangan naik kereta itu! Bos, bos. Heya, heya. Kina! Turun, Kina! Jangan ikut kereta kuda itu! Ayo turun! Anakku di bawahnya. Kapan kejadiannya, Jaro? Ah, baru saja Kisangkala. Tolonglah saya, Ki. Tolonglah anak saya. Tunggu dulu. Kita harus melihat siapa yang membawa anakmu. Betulkah siluman itu? Atau ada orang lain yang berniat buruk terhadap anakmu? Saya yakin, Ki, yakin. Siluman itu yang membawa anak saya. Karena perempuan itu tidak ada badannya. Yang ada hanya kepalanya saja tergantung di dalam kereta kuda sambil menyeringai memandang pada saya, Ki. Ya, ya, ya, ya. Tenanglah dulu. Akan aku lihat dengan mata batinku. Hei, <laughs> eh, iya, iya, ya, Ki. Cepat, Ki. Ah, Kisangkala masih tidak yakin apa yang aku katakan. Padahal aku melihat sendiri siluman itu. Sedangkan kusir keretanya hanya memandang dingin padaku. <sighs> Bagaimana Aki kalah? Apa yang Aki lihat? Memang dia, Jaro. Siluman buntung itu? Ya, Oh, anakku. Tapi anakmu belum diapa-apakan. Masih ada kesempatan kita untuk menyelamatkan anakmu. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Ki? Kita datangi kuburannya. Uh, kuburan yang hanya berisi kepala itu? Iya. Eh, yaki. Ki. Ya, Ki.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 Baskoro berjalan di belakang Aki Sangkala, sementara malam masih menyelimuti seluruh desa Bojong Nangka. Kabut tebal semakin rapat menutupi seluruh desa. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.